Beliau berkata, itu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa'lam an al-khatarat wal wasawisa tuaddi muta'alliqatuha ila al-fikr." Ketahuilah bahwa khatarat ya, khatarat itu artinya sesuatu yang melintas di pikiran kita. Dan was-was itu bisa berubah menjadi pemikiran fayakhudhuha al-fikru fayuaddiha ila tadhakkur lalu pemikiran itu akan uh, berubah menjadi tadhakkur yaitu mengingat-ingatnya fayakhudhuha al-dhikru fayuaddiha ila iradah lalu adzikr ya pengingatan itu ya berubah menjadi sebuah keinginan atau niat fatakhudhuha al-iradatu fayuaddiha ila al-jawarihi wal amal dan niat itu ya berubah menjadi perbuatan dan pekerjaan. Atas tahkim sehingga ia menjadi kokoh, fatasiru adah bahkan menjadi sebuah kebiasaan. Farudduha min mabadiha ashal min qat'iha ya untuk memutus dari awal lebih mudah daripada memutus ketika ia telah menjadi sebuah kebiasaan setelah ia kokoh ya maka dari itu ya akal Islam Sebelum itu menjadi sebuah kebiasaan Maka kita berusaha untuk memutus dari awal Oleh karena itulah ya akal Islam Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpikir selalu dalam perkara yang bermanfaat ya, seperti memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seperti ya, memikirkan tentang apa namanya perkara-perkara ya untuk kehidupan akhirat kita, atau perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita sehingga pemikiran kita selalu terjaga ketika pemikiran kita terjaga maka niat dan keinginan kita pun akan terjaga ya, ketika niat dan keinginan kita terjaga maka perbuatan kita pun akan terjaga ya karena sudah kita sebutkan bahwa asal segala keburukan itu dari pemikiran dan asal segala kebaikan itu dari pemikiran ya, seseorang istri misalnya yang sibuk memikirkan kekurangan suaminya itu akan menimbulkan niat-niat yang tidak baik akhirnya akan menimbulkan sikap-sikap yang tidak baik ya demikian pula seseorang yang memikirkan dunia dan dunia dia menganggap dunia segala-galanya akhirnya dia ya, melahirkan niat-niat di mana niatnya tersebut hanya sebatas mengharapkan dunia ikhwatul islam azakumullah <clears throat> ومعلوم أنه لم يعطى الإنسان إماتة الخواطر والقوة على خطعها dan telah diketahui bahwa manusia tidak akan mampu untuk menghindar dari ya sesuatu yang melintas dalam pikiran itu. Dia pun tidak punya kekuatan itu. Fa inna tahjum alaihi hujuman nafas karena sesuatu yang melintas di pikirannya itu pasti akan muncul. Ya, sebagaimana seseorang biasa bernafas demikian illa anna quwwatal iman wal aqal tu'inuhu ala qabuli ahsaniha wa ridahu bihi wa musakana wa musakanatihi lahu namun kekuatan iman dan akal lah yang membantu dia untuk menerima ya pemikiran yang baik dan menolak ya pemikiran-pemikiran yang tidak baik Kenapa? Itu butuh kepada kekuatan iman Itu butuh kepada kekuatan akal karena ketika akal tidak dipergunakan untuk memikirkan perkara yang bermanfaat atau tidak, itu pasti akan ia terlalai oleh sesuatu yang akan bisa merusak hatinya, bahkan merusak jiwa dan akalnya. Kama qala as-sahabah sebagaimana seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Inna ahadana yajidu fi nafsihi ma la, la an yahtariq hatta yasir humamah ahabu ilaihi min an yatakallam." Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami mendapatkan pada dirinya ini sesuatu yang berat buat dia. Lebih baik dia terbakar sampai menjadi abu, ya, daripada ia mengucapkan kata-kata itu. Artinya, ya, terkadang was-was itu selalu ada di hati. Setan menjadikan kita ragu tentang Allah. Setan berusaha untuk menjadikan kita ragu tentang ya akan adanya akhirat, kebangkitan dan yang lainnya. Maka para sahabat ini berkata, "Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami yang mendapatkan di dalam dirinya seperti itu." Ya, dia merasa lebih baik dibakar sampai menjadi abu daripada dia harus mengucapkan kata-kata seperti itu. Aqal, maka Rasulullah SAW bersabda, Awaqad wajadtumu, apakah kalian mendapatkan hal itu di dalam diri-diri kalian? Qalu na'am. Mereka berkata, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Dha kasarihul iman itu adalah merupakan tanda iman masih bening. Dalam satu lafaz, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang telah e, menolak tipu daya iblis menjadi waswas saja. Maka ya akhi, ya, ketika kita di dalam hati kita, diri kita terdapat waswas. itu kadang setan berusaha datang ke dalam hati kita berusaha meragukan tentang Allah, tentang hari akhirat. Ya. Berusaha untuk menjadikan kita ini kufur kepada Allah karena itu memang tujuan syaitan. Jadi ketika kita berusaha untuk tolak dan hati kita pun juga ya tidak mau dan bahkan hati kita merasa khawatir kalau kita jatuh kepada kekufuran itu tanda kata Rasulullah ke sebuah kebaikan tapi asal ya kita selalu menolak dan menolak akan tetapi kalau kita terus terbawa oleh keinginan syaitan akhirnya kemudian kita jatuh kepada was-was tersebut dan bahkan kita kita kufur kepada Allah naudzubillah fi qaulan tentang hadis ini tentang perkara ini ada dua pendapat apa maksudnya hadis tersebut ahaduhuma pendapat yang pertama anna raddahu wa karahatahu sarihul iman ya bahwa ketika dia apa namanya menolak was-was dalam hatinya tersebut dan dia tidak menyukai was-was tersebut dalam hatinya itu menunjukkan imannya masih bening berbeda dengan orang ketika was-was setan datang lalu kemudian ia mengiyakan was-was tersebut akhirnya menjadi sebuah kekufuran dan keraguan maka seperti ini bukan sorehul iman namanya wasani anna wujudahu wa ilqa'a syaitan iyahu fi nafsi sorehul iman Pendapat yang kedua bahwa keberadaan was-was tersebut dan bahwasanya setan ya e, melemparkan was-was pada dirinya itu tanda akan sorehul iman. Ya kepada kebeningan iman. Fa innahu ma alqahu fin nafsi talaban li mu'aradatil iman wa izalatihi Karena setan ya ketika memberikan was-was tersebut tentu tujuannya adalah untuk apa? Ya untuk agar iman itu hilang dari hatinya tapi ketika ia apa namanya tidak mampu dan hanya sebatas bisa memberikan was-was, itu tanda kebaikan bagi seorang hamba. Akan tetapi sekali lagi tentu ya seorang hamba berusaha untuk terus menolak dan dia berusaha untuk apa namanya ya e, menggunakan akal pikiran dan keimanannya kepada Allah. Ya karena setan itu berusaha terus bagaimana seorang hamba itu jatuh kepada kekufuran ya akhi. Waqad khalaqallahu subhanahu an-nafs an-nafsa syabihatan birrahad dairah allati la taskun. Allah menciptakan jiwa kita ini kata beliau bagaikan mesin penggiling yang tidak bisa diam. Wala buddalaha min syai'in tathanu. Dia harus menggiling. Ya setiap yang dimasukkan dia akan giling, dia akan giling. Fa in wudi'a fiha habun tahanatu wa in wudi'a fiha turabun aw hasan tahanatu. Ya kalau diletakkan padanya biji-bijian dia akan menggilingnya. Kalau disimpan tanah akan dia akan giling, dia akan bahkan kalau kerikil pun dimasukkan ia akan menggilingnya. Demikian jiwa kita kata beliau. Fal afkar wal khawafir allati tajulu fi nafsi hiya manzilatil haq. Pemikiran ya, sesuatu yang terlintas di hati kita berupa pemikiran itu sama dengan biji yang diletakkan dalam mesin penggiling itu wala tabqa karohamu roha mu'attalatan qab di mana ya mesin penggiling itu tidak akan beristirahat ya balla Buddha lah min syai'in yudha fiha tapi pasti ya ada sesuatu yang harus diletakkan padanya wa minan nas man tafhanu rahahu habban yakhruju daqiqan yanfa'u bihi nafsahu wa ghairahu di antara manusia ada yang jiwanya itu ya atau mesin penggilingnya itu menghasilkan terigu yang bermanfaat menghasilkan ya apa namanya terigu ataupun yang sejenisnya yang bermanfaat buat dia ketika jiwa kita ya menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat di mana ketika pemikiran-pemikiran yang terlintas di hati itu menyerang tapi kemudian kita jadikan menjadi sesuatu yang bermanfaat maka itu akan bermanfaat buat dia wa aksaruhum yafhanu ramlan wa hasan wa tibnan wa nahwa dhalik namun kebanyakan manusia ternyata pemikirannya menghasilkan debu menghasilkan kerikil dan yang lainnya ya artinya ya akhi seakan-akan beliau mengatakan bahwa yang namanya pikiran itu pasti akan selalu ada dan jiwa ini pasti akan ada pemikiran tidak mungkin jiwa itu tidak berpikir kecuali kalau dia ber, kecuali kalau dia sedang tidur atau pingsan. Adapun kalau dia tidak tidur, kalau dia sedang sadar, selalu dia berpikir, iman berpikir dalam kebaikan atau berpikir tentang keburukan. Nah, seorang mukmin dengan kekuatan iman dan akalnya lah yang menjadikan pemikiran itu bermanfaat buat dia. Ya, sehingga yang dia pikirkan adalah sesuatu yang bermanfaat. Dia memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan hadis-hadis Nabi, memikirkan tentang apa yang akan ia lakukan untuk kemanfaat dirinya. Ya, dia memikirkan tentang waktunya, dia memikirkan tentang dosanya, dia memikirkan tentang dirinya, tentang kekurangannya dan yang lainnya, sehingga pemikiran itu menjadi bermanfaat untuk dia. Sementara orang yang kurang kuat keimanannya, pemikirannya ya hanya berpikir sesuatu yang tidak ada manfaatnya Bahkan ketika iman itu telah sirna, pemikirannya akhirnya berpikir tentang sesuatu yang bersifat maksiat kepada Allah. Ya, sebab ini sangat penting, akhi. Bahwa pemikiran ketika kita berusaha untuk menjaganya, itu keuntungan buat diri kita. Tapi ketika pemikiran kita tidak bisa menjaganya, maka itu kerugian untuk kita. Kata beliau, faslun faida al khatir al-warid alaika in dafa'a anka wa ma ba'dahu. Apabila engkau berhasil, kata beliau, ya menolak pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak, maka engkau akan mampu untuk menolak setelah apa pengaruh-pengaruh setelahnya. Wa in qabiltahu sara fikran jawala. Tapi kalau engkau menerima pemikiran-pemikiran itu, maka menjadi sebuah pemikiran yang telus ya, berputar astakhdam al-irada fatasa'adat dia wal fikru ala istikhdamil jawarih dan pemikiran itu ia minta bantuan kepada niat sehingga niat pun kemudian bersama pemikiran itu pun ia berubah lagi dan ia pun menjadi sebuah perbuatan fa in ta'adzara istiqdamuha raja'a ila al-qalbi bit-tamanni wasyahwah wa tawajjuhi ila jihatil murad kalau ternyata perbuatan itu tidak bisa melakukan itu, maka hati itu akan dipenuhi dengan berangan-angan. Ya, dipenuhi dengan memikirkan syahwat. Akhirnya pada waktu itu ia pun jauh dari zikir kepada Allah. Setan pun kemudian mampu untuk menggoda dia, memberikan was-was kepada dirinya. Ikhwata Islam. Wa minan ma'lum anna islahal khawatir ashal min islahil afkar. Ya kata beliau, memperbaiki lintasan-lintasan hati lebih mudah daripada memperbaiki pemikiran. Wa islah al-afkar ashal min islahil iradat dan memperbaiki apa namanya pemikiran lebih mudah daripada memperbaiki keinginan. Wa islah al-iradat ashal min tadaruki fasadil amal dan memperbaiki keinginan lebih mudah ya daripada memperbaiki rusaknya amal. Artinya kalau kita sudah melakukan perbuatan maksiat, ya, apalagi kita sudah merasa terbiasa dengan maksiat itu, lebih sulit, akhi, ya untuk kita meninggalkannya. Watadarukahu ashal min qat'il awaidi. Ya, dan kita berusaha memperbaiki amalan yang rusak di awal pertama kali. Itu lebih mudah daripada memperbaikinya ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan Sahih. Ya. Dan ingat oleh karena itulah siapa yang ingin punya niat-niat yang baik berarti dia harus menjaga pikiran-pikirannya. Dan siapa yang ingin mempunyai perbuatan-perbuatan yang baik berarti dia harus menjaga hatinya, keinginannya. Ya. فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك maka berarti obat yang paling bermanfaat apa kata beliau? Itu hendaklah pemikiran kamu, jiwa kamu disibukkan dengan memikirkan sesuatu yang bermanfaat dan tidak memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Fal fikr fi ma la ya'ni babu kulli syarr karena memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu pintu segala keburukan. Ya, orang yang berpikir misalnya tentang apa namanya sesuatu yang tidak bermanfaat ya ada orang yang hanya sebatas yang dia pikirkan adalah main bola, main bola, pertandingan bola dan yang lainnya. Akhirnya melahirkan keinginan. Ya. Keinginan itu melahirkan perbuatan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia sibuk dengan memikirkan apa namanya pertandingan-pertandingan. Dia pun akhirnya sibuk dengan nonton pertandingan-pertandingan Akhirnya dia pun tak pernah berpikir bagaimana memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya di dalam kehidupannya. Ketika seseorang ya lebih banyak berpikir misalnya tentang uh, apa namanya ber, bercanda. akhirnya yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa membuat canda-canda yang baru, bikin orang tertawa. Akhirnya keinginannya menjadi kuat lalu kemudian berubah menjadi sebuah perbuatan akhirnya hatinya akan dipenuhi atau disibukkan dengan memikirkan hal seperti itu memang demikian akal Islam maka kata beliau obat yang paling baik bagi kita adalah bagaimana supaya kita berpikir dalam perkara yang bermanfaat sehingga pada waktu itu menghasilkan keinginan yang baik Ya kenapa? Karena memikirkan yang tidak bermanfaat adalah pintu segala keburukan. Man faqara fima la ya'ni, fatahu ma ya'ni. Siapa yang memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dia akan terlupat ter terluput dari yang bermanfaat. Washtaghala an anfa'il asya' lahu bima la yanfa'ala manfa'ata lahu fihi. Ya, siapa yang dia berpikir dalam perkara yang bermanfaat, dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Ya. Fal fikru wal khawatiru wal iradatu wal himmatu ahaqqu syai'in bi islahi min nafsik. Maka pemikiran, ya, keinginan maka itu adalah perkara yang paling berhak untuk kita luruskan ya. Makanya subhanallah kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menciptakan media-media di zaman ini tiada lain adalah untuk ya supaya kita itu disibukkan oleh pemikiran-pemikiran yang tidak bermanfaat. ya, Dibikin acara-acara yang membuat hati kita merasa senang padanya, yang melalaikan. Ya, sehingga kita pun berpikir Lalu kemudian setelah itu berubah menjadi sebuah niat dan keinginan dan berubah menjadi sebuah perbuatan. Maka hati-hatilah ya akhi ya, Siapa yang berhasil menjaga pemikirannya dia akan berhasil menjaga hatinya. Fa inna hadhihi khassatuka wa haqiqatuka allati tabta'idu biha aw aw tuqarribu min ilahika wa ma'budika alladhi la sa'adata laka illa fi qurbihi wa ridahu 'anka wa kullu syaqa' fi bu'dika anhu wa sakhatihi 'alaika. Kata beliau, ya. Karena sesungguhnya ini kekhususan dan keistimewaan kamu Bahkan hakikat jati diri kamu adalah ini, yaitu memperbaiki pikiran dan keinginan. Ya. Di seperti itu akan ya, menyebabkan kita akan dekat kepada Allah atau kita akan jauh kepada Allah. Seorang yang disibukkan pemikirannya dengan perkara-perkara ya maksiat ataupun yang tidak ada manfaatnya pasti dia akan jauh dari Allah. Dia akan jauh dari ketaatan kepada Allah, dia akan jauh daripada apa? dia berzikir kepada Allah dia akan jauh daripada memikirkan dosa-dosanya dan yang lainnya tapi ketika seseorang itu berpikir tentang sesuatu yang bermanfaat yang baik ia akan dekat kepada Allah ketika ia ingat kematian dia memikirkan tentang ya kehidupan dia kemana dia akan pergi lalu dia faham bahwa dia tahu bahwa dia akan meninggal dunia itu akan menimbulkan niat dan keinginan berbuat ketaatan. Kemudian terrealisasi dengan amal. Alhamdulillah. Maka seperti itu akan menyebabkan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك dan siapa pemikirannya itu selalu memikirkan sesuatu yang rendah yang rendah itu ya sekitar perut dan kemaluan tentunya. Pasti urusannya pun tidak akan lepas dari itu juga. Orang yang pemikirannya selalu dia terpusat pada kemaluan dan perut, ya, pada kedudukan, kepada dunia, syahwat, ya, dan yang lainnya, maka kehidupannya pun tak akan lepas dari menyibukkan dengan perkara itu. Dari mana itu berasal? Dari keinginan. Keinginan itu berasal dari pemikiran wa iyyak makin tumakkin asyaitan min baiti afkarika wa iradatik maka waspadalah kata beliau jangan sampai engkau memberikan kesempatan kepada setan untuk ia mengukuhkan dirinya di rumah pemikiranmu dan rumah keinginanmu jangan sampai ya setan betul-betul kemudian kokoh di rumah, tinggal di rumah pemikiran kita di rumah keinginan kita fa innahu yufsiduha alaik fasadan yas'ubu tadaruhu. Karena setan akan merusak pemikiran kamu, merusak keinginan kamu. Sehingga sulit kita untuk apa mencegahnya. al wasawis wal afkar al mudirah. Bahkan setan itu akan terus berusaha memberikan was-was dan pemikiran-pemikiran yang ya mengotori ya hati kita. bayna بَيْنَكَ bayna fikri fi مَا fauk. dan setan berusaha untuk menghalangi terus ya dari memikirkan sesuatu yang bermanfaat yang sulit akhi ketika kita mengingat berzikir kepada Allah setan datang ya memberikan was-was dan menjadikan kita ragu kepada Allah ketika kita ingat kematian setan datang memberikan was-was sehingga akhirnya kita pun diingatkan kepada dunia ya dan ke ke kemerlapnya ketika kita berusaha untuk ya mengingat tentang dosa-dosa setan datang mengingatkan kita kepada ke keistimewaan dan ketaatan kita Akhirnya kita pun selalu terhalang dari kebaikan-kebaikan akhlak Islam. Wa anta allazi a'antahu ala nafsika bitamkihi min minka minka bitamkinihi min qalbika wa khawatirik. Dan engkaulah yang sebenarnya membantu setan agar setan itu ya kokoh di hatimu itu. Famalakaha alaik, lalu setan pun menguasai hatimu. Famisaluka ma'ahu misalu sahibi raha yathanu fiha jayidal hubub ya perumpamaannya kamu itu dengan setan ya kalau begitu sama dengan kata beliau orang yang menjaga mesin penggiling ya di mana yang dimasukkan ke dalam mesin penggiling itu ternyata yang kotor-kotor akibatnya apa yang dihasilkan pun yang kotor-kotor Allah musta'an wa tiklan ikhwata Islam azakumullah maka dari itu cobalah kita ya apa namanya berusaha untuk introspeksi. Selama ini kita berpikir apa? Apa yang kita pikirkan selama ini? Apakah selama ini kita sibukkan dengan berpikir yang bermanfaat? Kalau dahulu para ulama, ya, berpikir mereka bermanfaat ya untuk Islam dan kaum muslimin. Sebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seseorang minta izin kepada Imam Syafi'i untuk tinggal di rumahnya semalam. Rupanya orang ini ingin melihat bagaimana ya ibadahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Bagi perhatikan ternyata Imam Syafi'i tidur saja. Baru bangun setelah adzan subuh. Ya ia merasa kecewa sekali kok imam sebesar ini yang setenar ini ia lewatkan malam dengan tidur. Hanya orang ini di pagi hari berkata, sesungguhnya aku datang ke rumahmu untuk melihat bagaimana ibadahmu. Tapi ternyata ya semalam suntuk kamu cuma tidur begitu saja. Kata Imam Syafi'i, aku tidak tidur, tidak tidur. Aku memikirkan sebuah hadis. Rasulullah bersabda kepada seorang anak, ya, waktu itu anak anak tersebut sedang sedih. Kenapa? Karena burung peliharaannya ya apa mati. Apa kata Rasulullah, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nukair? Hai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung nukair itu? Maka aku berhasil mengeluarkan seratus hukum, Masya Allah. Imam Syafi'i, ya. Melamunnya para ulama itu memang betul-betul manfaat, akhi. Karena mereka memikirkan ilmu, mereka memikirkan umat, mereka memikirkan ya fikih. Sementara melamunnya kita seringnya tidak ada manfaatnya. Memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, fa Allahun musta'an. Islam. Kemudian beliau berkata, والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك وفيما لم يكن لو كان كيف يكون dan yang dilemparkan oleh setan dalam diri kita itu tidak keluar dari pemikiran dan perkara-perkara yang kalau itu terjadi dan ia ada pada kenyataan ya kalau ternyata itu tidak sesuai dengan kenyataan atau bagaimana keadaan setelahnya itu artinya setan itu berusaha ya memberikan kepada kita berbagai macam pemikiran-pemikiran yang itu tentu akan berubah menjadi sebuah keinginan dan perbuatan yang terjadi terkadang perbuatan itu terjadi yang terkadang tidak terjadi tapi setidaknya setan berhasil bagaimana supaya kita itu ya terhindar atau terhalang dari zikir kepada Allah memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau fima yamlikul fikra fihi min anwa'il fawahish wal haram atau Setan berusaha untuk menjadikan dia itu memikirkan perkara-perkara yang fahisyah, dosa dan dan haram. Au fi khayalat wahmiyah au la haqiqatalah atau ia berkhayal. Ya. Ah, sesuatu yang tidak ada hakikatnya atau dia memikirkan sesuatu yang batil. Au fi ma la sabila ila idraki min anwa'i ma tuya anhu ilmuhu atau ya dalam perkara yang tidak ada jalan untuk mendapatkan ya sesuatu yang tidak mungkin ia ketahui seperti memikirkan masalah takdir Allah sesuatu yang sebetulnya tidak ada manfaatnya dipikirkan ya setan datang lagi mengingatkan kesalahan-kesalahan orang lain kepada dirinya akhirnya hatinya panas ya hatinya merasa kesal hatinya ingin balas dendam akhirnya ibadahnya tidak khusyuk dan yang lainnya subhanallah ويلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية Nah, ya apa yang terjadi, setan pun kemudian terus memberikan pemikiran-pemikiran yang tidak pernah ada ujungnya, yang tidak ada, pernah ada henti-hentinya. Ya, sehingga akhirnya dia hidup di dalam alam pemikiran yang khayalan saja. La ilaha illallah. Maka ya akhi, untuk memperbaiki semua itu berarti kita harus memperbaiki dari pemikiran kita dulu bi an tashghal fikraka fi babil ulumi wa tasawurat yaitu kamu ya kita semua kata beliau ya sibukkan pikiran kita dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat dan pikiran-pikiran yang bermanfaat di ma'rifati ma yalzamuka minat tauhidi wa huquqi seperti kita memikirkan bagaimana untuk mengetahui apa yang harus kita ketahui berupa tauhid dan hak-haknya kita memikirkan tentang kematian, apa yang akan terjadi setelah kematian. Kita memikirkan tentang amalan-amalan soleh dan bagaimana tata cara kita ya menghasilkannya. Kita memikirkan tentang apa namanya bagaimana saya bisa mempunyai niat-niat yang baik. Sehingga pada waktu itu muncul niat-niat yang bermanfaat. Dan pada waktu itu kita akan berhasil meng, ya, membuang niat-niat yang tidak baik itu. Nah ini akhi azakumullah. Kita tentunya berusaha terus sekuat tenaga. Wa indal arifin أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على قلب من نفس الخيانة Menurut orang-orang yang arif bahwa mengharapkan atau menginginkan perbuatan khianat dan menyibukkan pemikiran dan hati kita dengan untuk berbuat khianat itu lebih bahaya daripada perbuatan khianat itu sendiri. Ya. Wala siyama idza faragha qalbu minha ba'da mubasharatiha. Ya. Terlebih apabila setelah melakukan pengkhianatan hatinya penuh lagi dengan pemikiran berkhianat lagi. Fa inna tamanniha yashghalul qalba biha wa yamla'uha minhu, yam yamla'uhu minha wa yaj'aluha hammahu wa muradah. Akhirnya apa yang terjadi? ya hati kita selalu berkeinginan untuk berbuat khianat lagi ya inilah akhi maka keinginan kita untuk berbuat dosa itu lebih berbahaya daripada perbuatan dosa kok bisa begitu iya karena berarti kita tidak bisa menjaga ya modal pokok kita di saat kita tidak bisa menjaga modal pokok kita kita akan selalu terjatuh lagi kepada perbuatan itu perbuatan itu Sebab kalau kita selama tidak bisa menjaga pemikiran dan keinginan kita, kita tidak akan bisa selamat daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan ya untuk memperbaiki pemikiran kita, ya niat kita sehingga akhirnya ya kita pun bisa memperbaiki amal ibadah kita wallahu a'lam. Nah. Nah, demikian. sekian jazakallahu khair barakallahu atas pembahasan yang telah disampaikan dan kepada Anda para pendengar ataupun pemirsa Raja TV yang mudah-mudahan eh, apa yang telah disampaikan dapat kita ambil faedahnya. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung eh, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon eh, di 021 823 6543 ataupun di layanan pesan singkat dan alhamdulillah Eh, sudah cukup banyak eh, pertanyaan eh, di kesempatan pagi hari ini yang masuk di layanan pesan singkat. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iya, halo Ibu. Halo? Iya, uh, mohon dikecilkan terlebih dahulu Ibu volume TV-nya. Kami tidak uh, atau kurang jelas mendengarnya karena ada beberapa suara yang masuk. Iya. Kecilkan terlebih dahulu volumenya. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari Bu Aisyah di Lombok. Iya, ya, silakan Ibu Aisyah. TV. Ya. Uh, pertama terima kasih banyak Pak Ustaz. Uh, eh, yang saya mau tanyakan adalah pertama kan e, biasa kita menjaga hati kita dengan berzikir kepada Allah. Kemudian kadang-kadang tiba-tiba ada kata-kata yang tidak baik untuk Allah. Nah, itu kan cukup merasa membuat hati kita merasa bersalah kepada Allah. Nah, nah itu, yang pertama Ustaz. Yang kedua, uh, kalau kita sholat Eh, kadang-kadang rasanya tidak khusyuk. Apa boleh mengulang kembali sholat kita? Ya, baik, saja ya. Ya, baik Ibu Aisyah di Lombok. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, dua pertanyaan. <clears throat> Yang pertama, Ibu, uh, kalau kita mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka, segera kita bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuh dan tentunya ucapan atau kata-kata itu akibat daripada kita berpikir yang tidak baik tentang Allah. Terkadang kita memikirkan tentang perbuatan Allah menurut kita tidak adil misalnya. Kenapa Allah selalu berikan kepada saya ya ujian, cobaan, begini dan begitu. Akhirnya kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Akhirnya berubah menjadi ucapan Nah ini berbahaya sekali. Ya karena kita menghukumi Allah dengan ilmu kita yang sangat rendah. Padahal ilmu Allah ya tak terbatas. Maka di saat itulah kita kalau memang ternyata kita pernah mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita khawatirkan itu menimbulkan kemurkaan Allah kepada kita, segera kita mohon ampun kepada Allah. Segera kita kemudian berusaha untuk kembali kepada Allah dan bertaubat dengan taubat dan nasuh. Adapun yang kedua apa tadi? Mengenai sholat yang tidak khusyuk, kemudian bolehkah diulang? Bolehkah kita mengulangi sholat yang tidak khusyuk? Saya belum mendapatkan contoh itu dari Rasulullah dan para sahabatnya. Iya. Dahulu Rasulullah SAW pernah sholat subuh. Waktu itu di malam harinya Rasulullah mengirim se apa, seorang sahabat untuk berjaga di pertapal batas di sebuah perbukitan. Kemudian di sebuah hari ternyata ya penjaga di tapal batas belum kembali juga. Maka kemudian dikumandangkan adzan. Setelah itu ya iqamat lalu sholat beliau pun menjadi imam. Rupanya Rasulullah sholat sambil menghadap apa Rasulullah sholat sambil menengok ke arah bukit tersebut. Ya, kenapa? Karena Rasulullah merasa khawatir dengan orang apa namanya sahabat yang dikirim tersebut kok belum kembali-kembali. Itu menunjukkan di situ Rasulullah kurang khusyuk, tapi Rasulullah tidak mengulangi. Sebutkan berulang dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah diberikan hadiah oleh Abu Jaham sebuah pakaian yang mempunyai uh, corak ya dan hiasan Kemudian setelah selesai sholat Rasulullah bersabda eh, Rasul pun mencabut baju itu dan berkata Ini tolong kembalikan baju ini ke Abu Jaham Karena hiasan itu membuat saya tidak khusyuk tadi dalam sholat Tapi Rasulullah tidak mengulangi sholatnya Iya Maka dari itu Tidak boleh kita mengada-ngada sebuah ibadah Sementara tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya Nah, itu perkara yang tercela tentunya ya, wallahu a'lam. Nah. Nah, jazakallahu sebelah atas jawabannya. Demikian untuk eh, Ibu Aisyah yang berada di Lombok. Baik, selanjutnya yang kedua silahkan yang ingin bertanya kembali masih di layanan telepon dan kami mohon untuk layanan alien telepon agar volume TV-nya dimatikan atau dikecilkan saja. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ishak di Kota Kisaran. Nah, Bapak Ishak silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Iya. Dosa hati ada atau dosa hati? Kenapa Pak? Adakah dosa hati? -hmm. Iya. Kemudian satu lagi. Huh? Perlu perlu nggak ya kita nonton nonton baca berita atau nonton berita gitu? Iya. <clears throat> Sudah. Ya, itu aja. Nah. Ya ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa hati sangatlah banyak dan besar-besar, Pak. Bukan kecil dosa hati itu. Seperti orang yang ragu kepada Allah, dosa hati. Seperti orang yang tawakal kepada selain Allah, kesyirikan. Seperti orang yang menyandarkan pengharapannya kepada selain Allah, ya, dosa hati bahkan itu kesyirikan. Seperti orang yang yang merasa takut kepada eh, benda-benda yang dianggap keramat takut memberikan mudarat kepada dirinya dosa hati dan perbuatan hati ya dan yang paling rendah dari keburukan hati kita adalah memikirkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya sebab itu menjadi pintu ya kepada keburukan yang lainnya ya ketika hati kita sudah sebuah kita sebutkan tadi di pelajaran ya disibukkan dengan yang tidak ada manfaatnya, setan akan menarik kepada yang maksiat. Dan terus kita akan terombang-ambing dalam dunia pemikiran kita. Oleh karena itu, ya akhi, ya sudah kita sebutkan tadi bahwa disinilah penting seorang hamba itu untuk menjaga pikiran dan hatinya agar dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya tersebut. Adapun yang pertanyaan yang kedua tadi apa? Bolehkah menonton berita-berita yang ada di televisi? Baik. Kalau kita memang butuh kepada berita tersebut. Iya. Silahkan. Tapi kalau kita tidak butuh, hanya sebatas pengen tahu aja. Iya. Silahkan saja itu sesuatu yang mubah dengan catatan tidak menjerumuskan kita kepada yang pertama keharuman seperti kita melihat atau nonton pembawa beritanya para wanita yang berpakaian tapi telanjang misalnya atau menjadikan pemikiran kita akhirnya sibuk memikirkan berita-berita tersebut akhirnya hati kita pun lalai dari berzikir kepada Allah ini pun juga hati-hati ya karena bukankah kalau kita apa namanya menyibukkan diri dengan ilmu Ya, sebab ketika kita mendengar berita-berita terutama yang terjadi di, di belahan dunia sana, apalagi yang berhubungan dengan kaum muslimin, mungkin hati kita akan berpikir berubah menjadi sebuah niat-niat yang tidak baik, atau misalnya hati kita menjadi emosi, atau misalnya kita mengomentari dengan ucapan-ucapan tanpa ilmu. Karena berita-berita itu yang sifatnya kenyataan yang ada di dunia ini butuh kepada ilmu untuk menyakiti menyikim, menyikapinya akhi ya butuh kepada ilmu kita untuk kita menyikim, menyikapinya ketika seorang pemuda disibukkan waktunya untuk mengikuti berita berita berita berita sementara ia tidak punya ilmu untuk menghukuminya ini bahaya sekali dan ini akan menimbulkan sikap-sikap yang bisa jadi itu arogan bisa jadi sikap tersebut tidak sesuai dengan bimbingan para ulama, tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya membuat sebuah pergerakan ataupun membuat sebuah sikap yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya, yang berhak untuk menghukumi sebuah kenyataan ataupun sebuah peristiwa dan kejadian hanyalah orang-orang yang telah kokoh keilmuan dia. Maka dari itulah seorang yang berfikir, dia akan berfikir bagaimana saya lebih menyibukkan dengan yang lebih bermanfaat dari itu. Toh saya juga tidak akan ditanya oleh mereka mungkar dan nakir tentang peristiwa-peristiwa yang ada. Ya. Yang terpenting apakah saya sudah memahami Al-Quran dan hadis dan saya berusaha mendakwahi manusia kepadanya atau tidak. Sebab manusia, ya kejadian-kejadian yang ada di dunia ini kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan bisa menyikapi dengan perkara yang baik, akhi. Nah ini, oleh karena itulah bimbingan para ulama agar kita lebih disibukkan dengan ilmu ya daripada kita disibukkan dengan memikirkan ataupun mengikuti ya berita-berita yang itu sebetulnya tidak akan memberikan banyak manfaat untuk diri kita wallahu a'lam. Nah. Nah, syukur jazakallahu atas jawaban oleh tadi demikian untuk Bapak Ishak yang berada di kota Kisaran. Baik untuk selanjutnya kami akan beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Yang pertama ada dua pertanyaan senada di antaranya dari penanya yang berada di Cilengsi mengenai cadar. Ya Ustaz, Alhamdulillah eh, saya bisa menggunakan hijab sesuai tuntungan syari dan eh, saya belum mampu untuk bercadar. Dan saya pernah membaca suatu buku yang mengatakan yang membuat saya bingung pula bahwa pendapat yang mengatakan bahwa hanya e, mengatakan wajah dan telapak tangan itu bukan aurat adalah pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi menurut pendapat e, buku tersebut bahwa cadar itu wajib. Nah, e, saya takut karena saya belum mampu untuk e, memakai cadar. Mohon e, apakah pendapat tersebut benar? Uh, khilaf para ulama sebetulnya. Kenapa? Ini permasalahan yang sudah menjadi perselisihan dari semenjak zaman dulu. Maka kita tidak boleh saling pertama kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Yang kedua, kita hanya sebatas berusaha melihat dalil-dalil dari setiap kelompok kemudian kita lihat mana yang paling kuat dan menenteramkan hati kita. Maka kemudian setelah itu kita amalkan yang ya berusaha untuk kita yakini. Yang ketiga, bahwa kalau memang ternyata kita belum mampu untuk bercadar, kita harus melihat ketidakmampuan kita itu kenapa. Karena perbedaan pendapat itu antara wajib atau sunnah, sedangkan sunnah itu bukan untuk ditinggalkan ya, tapi berusaha untuk kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ketidakmampuan kita karena akibat kita khawatir akan timbul mudarat yang lebih besar. Maka kaidah mengatakan tidak mengapa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya, meninggalkan mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Ya. Tapi kalau apa namanya ketidakmampuan itu karena kelemahan kita hati dalam artian saya belum siap untuk dicemooh orang atau disebut ninja atau yang lainnya maka kita berusaha untuk berusaha menempa dulu keimanan kita ya sambil kita coba bagaimana berusaha mengamalkan sunnah ini semaksimal mungkin kalau memang kita mampu tapi kalau ternyata kita belum mampu ya sudah ini kita mohon kepada Allah ampunan kemudian apa namanya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita ya dan berusaha untuk meninggalkan perkara yang bisa menimbulkan fitnah apalagi kalau wajah wajah anti itu misalnya cantik maka jangan sampai kemudian kecantikan karena kita merasa belum bisa untuk memakai cadar akhirnya mengobral kecantikan ke setiap laki-laki akhirnya malah menimbulkan fitnah pada hati para laki-laki pun juga tidak baik yang lebih baik adalah ya berusaha ketika melewati laki-laki untuk ya semaksimal mungkin misalnya dia e, menutup wajahnya ya atau menentukan pandangannya dan yang lainnya sehingga pada waktu itu meminimalisir daripada fitnah yang akan terjadi wallahu a'lam. Nah. Nah, sekian jazakallahu khair atas jawabannya demikian. Baik untuk selanjutnya masih di layanan pesan singkat ada pertanyaan Uh, ya Ustaz, uh, kadang kita khawatir akan pendidikan atau akan masa depan anak-anak kita uh, di, dari kehidupan dunianya dan e, hal itu e, menguras tenaga kita untuk mengumpulkan dunia e, untuk menyiapkan apa-apa yang diperlukan oleh anak-anak kita di e, masa depannya e, apakah hal tersebut e, berlebihan yang dilakukan oleh orang tua yaitu menyediakan segala persiapan atau kehidupan seperti rumah dan lain-lainnya untuk anak-anak kita ataukah kita serahkan kepada Allah saja pertama bahwa mencari nafkah itu memang diperintahkan oleh Allah ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Apabila telah sholat Jumat telah selesai, maka bertebar silakan kalian bertebaran di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari rezeki ketika kita niatkan untuk mencari nafkah, memberi, memberikan biaya kepada anak dan istri, itu adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hati kita khawatir tentang masa depan anak, kalau gimana nih? Saya harus mempersiapkan segala-galanya buat anak saya ah. makanya kemudian karena kekhawatiran kita terhadap anak kita itu kita berusaha untuk menyediakan menyediakan semua fasilitas kepada untuk anak kita. Terkadang ya perbuatan ini merupakan perbuatan yang berlebihan. Kenapa demikian? Pertama bahwa setiap manusia telah Allah tanggung rezekinya. Yang kedua, seharusnya kita mendidik anak supaya mempunyai menjadi anak yang siap dan tangguh untuk menghadapi kehidupan yang berat. Ketika kita malah ya memberikan segala macam fasilitas kepada anak akhirnya malah menjadikan si anak itu terbuai dengan ya berbagai macam fasilitas akhirnya malah si anak itu kelak menjadi orang-orang yang tidak siap untuk ya baik apa namanya untuk menghadapi kehidupan yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan karena Allah yang Maha tahu apa yang akan menimpa dia iya ia ya, akhirnya tidak tidak siap untuk menghadapi ujian, tidak siap untuk menghadapi berbagai macam ya apa namanya uh, problematika kehidupan karena terlalu dimanjakan oleh orang tuanya. Kekhawatiran seperti ini sebetulnya harus kita luruskan ya dengan apa namanya kita tetap mencari nafkah ya kemudian kita juga tetap persiapkan untuk masa depan anak tapi juga kita didik si anak supaya dia mau berusaha. Ya. Kalau kita lihat orang-orang tua kita terdahulu, mereka sangat pertama sangat memacu anak-anaknya itu untuk berdikari, mandiri. Ya supaya mereka mau berusaha. Ya. Dan mereka berusaha apa namanya mendidik anak-anaknya itu untuk tidak menjadi orang-orang putus asa tapi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini seharusnya seorang tua adapun kemudian kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak menentu yang menyebabkan akhirnya kita malah mendidik si anak dengan perkara yang menyebabkan ia akhirnya terlalu dimanjakan dengan fasilitas akhirnya si anak pun tidak siap untuk menghadapi problematika kehidupan dia karena selama ini selalu dimanjakan oleh orang tuanya itu pun juga tidak baik. Ya. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mereka pikirkan adalah bagaimana bisa berinfak sebanyak-banyaknya mendulang apa namanya pahala untuk kehidupan dirinya di hari akhirat. Ya, sambil mereka mendidik anak-anak mereka untuk bertakwa kepada Allah. Lihat Nabi Yakub Ketika ia hendak meninggal dunia, ia kumpulkan anaknya lalu ditanya kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Hai anakku, apa yang kalian sembah nanti setelah aku? Ya. Yang dipikirkan oleh para nabi adalah keselamatan akidah anak. Adapun masalah dunia anak, maka Allah sudah menanggung mereka. Allah sudah mencatat rezeki itu setiap anak masing-masing. Ya, namun mereka tetap memerintahkan anaknya untuk kuat mencari nafkah. Ya, supaya mereka betul-betul menjadi orang-orang yang siap menghadapi problematika kehidupan ini. Ya Allah a'lam. Nah. nah ya, jazakallah khairan atas jawaban Demikian untuk pertanyaan dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat yang ketiga ada pertanyaan dari Ummu Lutfi yang berada di Cilengsi. Ya sudah alhamdulillah eh, saya baru belajar sunnah dan mudah-mudahan saya istiqomah, eh, istiqomah di jalan ini. Yang ingin saya tanyakan, eh, suami saya meninggal dan mertua saya menyarankan agar saya itu sholat hadiah untuk suami. Nah, yang saya tanyakan, bolehkah atau adakah hukumnya mengenai sholat hadiah untuk uh, suami yang sudah meninggal tersebut dan juga uh, keluarga dari atau mertua sering menyarankan saya atau memanggil ustadz uh, karena saya baru pindah rumah untuk mendatangkan ustadz-ustadz agar didoakan uh, rumah tersebut keberkahannya. Mohon penjelasan dari hukum tersebut. Uh, sekali lagi <clears throat> bahwa ibadah itu bersifat bersifat tauqifiyah tidak boleh kita membuat sholat tertentu dengan niat tertentu tanpa ada dalil. Ya. Sebab saya belum pernah mendengar Rasulullah men mensyariatkan kepada istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk membuat sholat hadiah buat suaminya. Atau suami-suami yang ditinggal mati oleh istrinya untuk membuat sholat atau melakukan sholat hadiah untuk istrinya. Atau untuk ibunya dan yang lainnya. Padahal perkara itu Rasulullah mampu. Kalau itu sebagai sebuah kebaikan, saya yakin Rasulullah SAW yang akan pertama kali mensyariatkannya. Kalau itu sebagai sebuah kebaikan, pasti Rasulullah SAW yang pertama kali melakukannya. Beliau akan sholat hadiah untuk Hamzah, pamannya yang beliau sangat cintai. Beliau akan sholat hadiah untuk anak-anaknya yang sudah meninggal dunia. Iya. Tapi ternyata Rasulullah tidak lakukan itu. Maka dari itulah ingat kebaikan itu adalah yang dibawa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. nya bukan menurut mertua, bukan menurut siapapun juga. Kemudian ya rumah. Kalau misalnya didatangkan kiai untuk supaya didoakan keberkahan rumah, keberkahan rumah. Yang terpenting itu adalah didoakan penghuni rumahnya. Adapun rumah itu, maka penghuninya lah yang berusaha untuk bagaimana supaya rumah tersebut menjadi rumah yang diridhoi oleh Allah. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita yang pertama agar mengisi rumah kita dengan berzikir apa membaca Al-Qur'an dan sholat. Beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan yang lainnya, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Berarti nah, rumah yang tidak ditegakkan padanya sholat, tidak dibacakan padanya Al-Quran, seperti kuburan. Oleh karena itu, ya kita coba isi dengan ah, rumah itu dengan apa? E, baca Al-Quran, dengan sholat, sehingga yang masuk ke rumah kita adalah malaikat rahmat. Apabila malaikat rahmat masuk ke rumah kita, berarti dia membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bersihkan rumah kita dari perkara yang bisa mengusir malaikat rahmat apa itu? Ya, patung, gambar-gambar bernyawa seperti foto-foto keluarga atau pribadi. Itu semua bisa mengusir malaikat rahmat ya, fi Rasulullah SAW sabda, "Innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalam di dalamnya anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Ya, Rasulullah mengatakan tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Kalau kita lihat perhatikan di zaman sekarang banyak ya para selebritis, orang-orang kaya yang memelihara anjing di rumah. Ya, padahal kata Rasulullah orang yang memelihara anjing itu berkurang setiap harinya pahalanya satu kirat. Sudah begitu malaikat merahmat tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Bagaimana akan Allah akan merahmati dan memberkahi rumahnya? Sementara di dalam rumah tersebut ada perkara-perkara yang mencabut ya keberkahan rumah kita. Kemudian yang ketiga, kita berusaha ya. Ketika kita masuk ke rumah, jangan lupa baca zikir. Ya, karena dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan orang yang masuk rumah dalam keadaan tidak berzikir, setan akan berkata, aku akan aku mendapatkan tempat tinggal. Bayangkan kalau kita selalu masuk rumah dalam keadaan tidak berzikir, mengucapkan assalamualaikum. Kalau rumah kita kosong, maka kita kita ucapkan assalamu ala, ala ibadillahi salihin. Ya. Maka kalau kita lalaikan ini akhirnya menyebabkan setan selalu masuk ke rumah kita. Tinggal di rumah kita. Sehingga akhirnya mengganggu kita, maka ini pun berbahaya. Nah ini tentu kita berusaha ya memakmurkan rumah kita dengan sunnah Nabi, mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, ya meninggalkan maksiat-maksiat yang ada di rumah kita sehingga betul-betul rumah kita itu menjadi rumah idaman, rumah yang memberikan ketentraman dalam hati kita. Ya Allah Ya, nah, syukur jazil khair atas uh, penjelasan dan nasihatnya. Demikian dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon. Silahkan ya bagi Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Uh, dengan Pak Maulana di Kerawang. Bapak Maulana di Kerawang. Ya, dikecilkan Pak volume radionya mungkin, Pak. Nah. Iya dikecilkan saja atau dimatikan Bapak bisa menyimak saja melalui telepon Ya silakan Pak Maulana. Assalamualaikum Pak Ustaz ya, ya. Waalaikumsalam. Nah, masalah ini eh, pada sholat gitu ya. Jadi kita kalau sholat munfarid sendirian atau sholat berjamaah kadang-kadang itu pas pertama jadi lupa, eh, lupa baca fatihah atau ragu-ragu buat dulu gitu pak ingat-ingat itu mau ruku atau uh, mau baca surah. Nah itu gimana Ustaz hukumnya? Apa kita baca lagi fatihah terus kita di akhir kita sujud atau gimana? Maksudnya nah kedua gimana? masalah sholat juga tentang uh, batas gitu bahasa ya. dia. Kalau kita uh, pakai batas itu uh, yang di depan atau tembok atau apa terus di depan itu anak-anak gitu jalan-jalan di depan tuh. Uh, kita berusaha menghalangnya atau gimana terus terputus juga sholat kita gitu. Ya. <clears throat> itu aja ya. aja Allah. Ya, yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa membaca ya, untuk yang pertama saya belum paham pertanyaan Bapak ya karena Bapak juga terlalu cepat bicaranya. Adapun yang kedua, Pak, <clears throat> kalau kita sholat menghadap sutroh atau tembok, lalu ada orang yang melewat, kata Rasulullah, faliyadfa'ahu, maka tolak. Walaupun anak-anak iya, walaupun itu anak-anak. Jangankan anak-anak, sebutkan dalam riwayat ya, yang sahih atau yang hasan, Rasulullah pernah sholat menghadap tembok, kemudian ada kambing melewat maka Rasulullah SAW maju terus sampai Rasulullah Nempir ke tembok dan kambing pun lewat dari belakang. Bayangkan kambing saja. Ya upayakan tidak lewat antara kita dengan apalagi itu anak-anak. Kecuali kalau memang anak-anaknya ya apa sulit sekali untuk diatur. Ya. Sehingga akhirnya menyebabkan kita banyak bergerak dan banyak bergerak pun juga tidak bagus malah membatalkan sholat. Maka pada waktu itu ya kita berusaha untuk mendekat ke sutra ya kita berusaha untuk mendekat ke sutra ya Allah. a'lam nah dan apabila yang lewatinya itu ternyata tidak dapat kita cegah anak perempuan sedangkan dalam hadis yang membatalkan sholat itu mungkin perempuan atau ya yang dimaksud dengan anak perempuan di situ adalah anak perempuan yang sudah dewasa ya maka itu yang bisa memutuskan sholat kita karena Rasulullah SAW. yaqta'u sholat ar-rajul ada eh, apa sesuatu yang bisa memutus sholat seorang laki-laki itu tiga yang pertama wanita yang kedua anjing hitam yang ketiga keledai ya adapun wan anak wanita yang masih kecil <clears throat> maka itu tidak masuk dalam hadis tersebut wallahu a'lam nah nah ya jazakallahu khair Baik, uh, selanjutnya masih di layanan telepon silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Halo Ibu nah, Dari Ibu di Setu Ibu di Setu, silahkan Nah, ini Ustaz mau nanya Iya, silahkan Nah, kita kan punya majelis pikir nih, punya pengajian gitu, hmm. setiap malam minggu. Iya. nah belajar Al-Quran intinya kan belajar baca Al-Quran. Mm -hmm. nah, tapi ini Ustadz, apa kita itu belajarnya campur baur bapak-bapak sama ibu-ibu gitu. Mm. -hmm. Tanpa kadang ada hijab. Nah, kadang-kadang yang ya berhadapan-hadapan gitu. Gimana itu hukumnya Ustadz? Baik Ibu. Itu aja terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah ibu bahwa campur baur antara laki-laki dan wanita itu perkara yang tidak diizinkan dalam syariat kita. Rasulullah SAW ya, disebutkan dalam rata Abu Daud <clears throat> bahwa ya para wanita bercampur baur dengan para laki-laki di jalanan. Maka Rasulullah bersabda kepada para wanita, "Minggirlah kalian." Ya, Rasulullah menyuruh para wanita untuk berminggir ya supaya tidak terjadi percampur bauran karena itu fitnah bu sedangkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada zina itu dilarang oleh Allah Allah berfirman wala taqrabuz zina jangan kalian mendekati zina maka campur baur tanpa ada hijab antara laki-laki dan wanita pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak di syariat tidak di, tidak sesuai dengan syariat contoh misalnya saling memandang bisa jadi atau melihat apa namanya wajah wanita yang mungkin di situ ada yang cantik atau yang lainnya. Ya padahal Allah Taala berfirman wa kullil lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin hendaklah mereka ya menutup apa menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian minta kepada wanita ya mataan ya <clears throat> sesuatu maka mintalah mereka kepada mereka dari belakang hijab kata Allah kenapa karena itu lebih menjaga hati maka dari itu ibu ya kajian ataupun baca Quran atau kajian baca Quran dengan cara apa namanya campur baur laki-laki dengan wanita bertabrakan dengan yang dibaca itu sendiri itu Al-Quran kenapa Al-Quran malah, malah memerintahkan kita ya untuk menjauhi berbagai macam perkara yang bisa menjerumuskan kepada zina. Sementara kita membaca Al-Quran dan belajar membaca Al-Quran tapi caranya dengan cara campur baur seperti itu. Maka ini jelas tidak baik. Maka ibu bikinlah hijab. Ibu hijab yang memisahkan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki khusus, wanita khusus. Ya Allah. Nah ya, eh, jazakallahu atas jawaban Ustaz demikian untuk ibu yang berada di saya itu tadi mudah ada uh, pertanyaan Ustaz yaitu sutroh eh, ketika seorang jadi makmum ya maksudnya berimam kepada seorang tapi ada yang lewat juga kemudian dicegah ketahuilah Bapak bahwa <clears throat> sutroh makmum itu adalah sutrohnya imam bukan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Ibnu Abbas ya naik ke atas keledainya Kemudian beliau pergi ke Mina dan didapati Rasulullah sedang sholat bersama para sahabatnya. Lalu kemudian Ibnu Abbas pun ya melintas di, di depan saf pertama di belakang Rasulullah. Dia melintas dengan di atas keledainya bahkan. Ya. Ibnu Abbas melintas di depan saf pertama di belakang Rasulullah SAW. Dan tidak ada satupun sahabat atau Rasulullah mengingkari perbuatan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa sutroh apa namanya makmum adalah sutrohnya imam. Jadi sutrohnya imam itu untuk seluruh makmum. Jadi kalau kita sedang bermakmum kemudian ada orang lewat tidak di depan kita tidak perlu kita cegah. Ya tidak perlu kita cegah kenapa? Karena sutrohnya makmum itu adalah sutrohnya imam. Maksudnya sutrohnya imam itu untuk seluruh makmum. Ya Allah Nah. Ya, demikian untuk uh, yang bertanya tadi Bapak Maulana ya. Baik selanjutnya masih di layanan telepon silahkan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung kembali. Nah, ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Ya, Abdullah. Di, di mana, Pak? Di Jakarta. Di Jakarta. Silahkan Pak Abdullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ustaz, uh, Anda mau nanya kalau hati seseorang itu kan tidak ada yang tahu selain Allah ya, tapi ya nah, pertanyaannya kalau dalam hati kita itu isinya sih berzikir kepada Allah gitu Nah, itu nilainya sama nggak dengan berzikir sendiri yang secara lisan dan Nah, iya. Ah, kedua satu lagi uh, mau tanya tadi kalau Ya. Teks sholat qobliyah zuhur itu yang empat rakaat itu satu salam atau dua salam ya tadi ya dua tahiyat, dua salam itu Tapi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak bahwa zikir itu adalah min amal lisan, perbuatan lisan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda la, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Ini menunjukkan lisan itu harus apa berzikir itu dengan harus dengan lisan bukan hanya sebatas hati tanpa berucap dengan lisan tidak ya kalau hanya sebatas hati diam ya di dalam hati saja saya berzikir tapi lisan tidak berucap tentu tidak sama ketika kita ucapkan pahalanya berbeda ya karena Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallah diutulis untuknya 20 siapa yang mengucapkan ya Allah Akbar ditulisnya 20 siapa yang mengucapkan la ilaha Allah ditulisnya untuk dia 20 Nah, siapa yang mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin ditulis untuknya 30 ya itu kalau diucapkan dengan lisan kalau tidak diucapkan dia tidak mendapatkan keutamaan itu Pak makanya kita berusaha ketika berzikir kita ucapkan dengan lisan tapi kita rasakan dengan hati hati pun mengikuti hati pun kemudian merasakan kebesaran Allah hati pun mensucikan Allah hati pun membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dianjurkan Bapak ya. Adapun sholat qabliyah zuhur maka telah ada dua riwayat di mana sholat qabliyah zuhur empat rakaat itu boleh dengan eh, empat rakaat langsung dengan sekali salam namun dengan dua kali tahiyat sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat Nasai demikian Rasulullah melakukan. Yang kedua dan yang paling utama yaitu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Berdasarkan keumuman hadis, salatul laili wan nahar matna matna. Sholat di waktu malam atau di, dan di waktu siang itu dua rakaat, dua rakaat. Karena itu pada asalnya demikian ya. Wallahu a'lam. Nah. Nah, ya, jazakallahu khair atas jawaban demikian untuk Bapak Abdullah yang berada di Jakarta. Baik, selanjutnya kami akan beralih uh, kembali di layanan pesan singkat. Dan ada pertanyaan uh, ya Ustaz, saya pendengar uh, Radio Roja dan alhamdulillah saya menyu menyukainya. Namun ada beberapa subhat yang dilontarkan bahwa uh, eh, pusat pengisi-pengisi eh, yang di radio saya sering dengar ini katanya tidak jelas mazhabnya. Jadi uh, harap berhati-hati. Ah, uh, saya ingin tanyakan apakah benar uh, para pengisinya Uh, tidak bermahzab dan uh, jika bermahzab, mazhab apakah yang uh, dianut oleh para pengisi radio ini? Mohon penjelasan Ustaz. Yang pertama Bapak, lebih baik Bapak ikuti terus saja dan Bapak yang analisa sendiri. Apa madhab kami? Karena iya, kalau kami menjawab dikhawatirkan, ah itu hanya sebatas berkilah saja katanya. Yang kedua Bapak, kami berusaha semaksimal mungkin untuk ya, menjadikan kaum muslimin fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada madhab tertentu. Kenapa? Karena para ulama madhab sendiri memerintahkan demikian. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ya, uh, eh, Iza, iza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala rasul Kalau kalian mendapatkan dalam kitabku ini Atau pendapatku itu yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah Fal qawlu ma qala rasul Fala tuqalliduni Dalam satu riwayat Wa furibu qala al Ya maka jangan kalian membiuk kepadaku yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Ya, buang jauh-jauh pendapatku kata Imam Syafi'i. Dan ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad berkata, La tuqallid malikan, wala thawri, wala Layth, wala auza'i, walakin khudh min haythu akhadhu. Kamu jangan membeau kepada Imam Malik, kepada Imam eh, Al-Thawri, Al-Auza'i, al Layth." Tapi ambil dari mana mereka mengambil. Imam Malik berkata, "Kullun yu'khad wa yutrak qawluhu illa Rasulullah sallallahu Setiap orang boleh diambil atau dibuang pendapatnya kecuali pendapat Rasulullah harus diambil. Iya. Imam Abu Hanifah berkata, "Idza sahal hadis fa huwa madhabi." Apabila hadis telah sahih itulah madhabku. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Jadi madhab mereka adalah madhab Rasulullah Ya. Yang ketiga Bapak, bahwa madhab itu hanyalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan tujuan. Kita berusaha menjadikan para ulama itu sebagai wasilah kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau kita jadikan tujuan madhab itu, berarti kita mendahului Allah dan Rasulnya. Sementara Allah berfirman, "La tuqad ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kita tidak mau mendahulu mendahulu mendahului Allah dan Rasulnya dengan mendahulukan pendapat ulama fulan, waallan mazhab fulan daripada Allah dan Rasulnya tidak. Ya. Yang keempat Bapak, ya. Bahwa kami berkeyakinan tidak boleh mewajibkan seseorang harus mengikuti satu madhab. Kenapa demikian? Karena para ulama madhab sendiri tidak pernah mewajibkan murid-muridnya harus mengikuti pendapatnya. Iya. Kenapa demikian? Karena kebenaran tidak terfokus pada satu madhab. Kebenaran tidak terbatas pada satu madhab akan tetapi terkadang kebenaran itu ada pada madhab ini, terkadang pada madhab ini, terkadang pada madhab ini, sesuai dengan hujah dan dalil yang diperlihatkan. Maka siapa yang mengatakan harus satu madhab saja, berarti dia mengatakan bahwa kebenaran itu semua ada pada madhabnya. Berarti yang lainnya batil. Karena tidak ada pas dari dua antara yang kalau tidak hak ya batil. Iya. Kemudian uh, bapak ya yang harus kita fahami bahwa <clears throat> kita berusaha untuk menjadikan semua kaum muslimin cinta para ulama mencintai Imam Syafi'i Imam Malik Imam Ahmad menghormati mereka semua para ulama tanpa memilah-milah karena mereka semua ulama dan kita berusaha untuk memahamkan bahwa mereka manusia yang terlepas dari kesalahan ya yang maksum hanyalah Rasulullah SAW saja berarti yang harus kita ikuti pendapatnya mau tidak mau adalah Rasulullah adapun selainnya kita lihat ya dan itu yang diperintahkan oleh Allah kemudian yang keenam Bapak bahwa Allah memerintahkan kita ketika terjadi perselisihan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya bukan kepada kembali kepada madhab Allah berfirman fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul jika kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Allah tidak mengatakan kembalikan kepada madhab masing-masing Allah tidak mengatakan kembalikan kepada ulama masing-masing tidak ya inilah yang selalu kami berusaha untuk mendengungkan selalu kami berusaha untuk pahamkan kepada masyarakat ya bahwa ingat madhab itu hanya wasilah bukan tujuan tujuan kita adalah memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingat bahwa dasar Islam itu adalah Al-Quran, hadis dan ya Al-Quran, hadis yang sahih dan apa namanya ijma serta kias. Adapun pendapat madhab bukan hujah. Ya. Maka dari itu, oleh karena itulah pula kita harus menyadari ini. Ya, sehingga pada waktu itu kita ter tidak termasuk atau tidak terjerembab di dalam fanatik-fanatik buta terhadap madhab sehingga akhirnya kita lebih mendahulukan pendapat madhab daripada pendapat Allah dan Rasulnya na'udzubillah Allah wa nah. Ya, nah, jazakallah atas jawabannya demikian untuk penanya yang berada di samping, Selanjutnya e, masih di layanan pesan singkat ada pertanyaan dari Firdaus yang berada di Pontianak. Uh, ya Ustaz, Alhamdulillah uh, saya sudah mengetahui perintah-perintah yang untuk melakukan ketaatan uh, dan saya lakukan sedikit demi sedikit uh, eh, apa beriring eh, pengetahuan saya. Nah, eh, saya pun mengetahui larangan-larangan dan ada eh, beberapa larangan yang saya kecanduan di dalamnya seperti merokok. Apakah eh, sama halnya ketika kita mengetahui larang suatu larangan eh, kita tinggalkan sedikit demi sedikit eh, seperti halnya perintah. Eh, apakah saya berdosa ketika saya mengetahui hal tersebut dilarang tapi saya tinggalkannya sedikit eh, sedikit demi sedikit seperti merokok dan lainnya? Kalau kita mampu untuk meninggalkan larangan sekaligus itulah yang paling utama dan itulah yang diperintahkan. Tapi kalau kita ya tinggalkan itu bertahap karena berat sekali terhadap diri kita. Iya, maka itu seperti halnya Allah mengharamkan arak. Allah mengharamkan arak itu bertahap karena Allah Maha tahu bahwa ya mereka bangsa Arab itu sudah betul-betul candu dengan Arab, eh dengan arak, ya. Sehingga untuk meninggalkan sekaligus sulit sekali. Maka Allah bertahap dalam mengharamkannya. Sampai kemudian Allah pun haramkan sama sekali. Maka kalau bapak misalnya merokok yang biasanya dua bungkus dikurangi satu bungkus, terus dilatih, setelah itu dikurangi lagi, dikurangi lagi sampai tidak sama sekali. Ya, tapi kalau bapak kuat, bapak tinggalkan sama sekali. Ya, dan bapak sabar dengan kepayahan-kepayahan, maka itulah yang menunjukkan kekuatan iman ya kekuatan yang ada dalam hati kita luar biasa keimanan kita mengharapkan keriduan Allah ya dan berusaha untuk menyelamatkan diri dari api neraka dan khawatir kalau ia meninggal dalam keadaan masih melakukan perbuatan maksiat tersebut wallahu a'lam nah Ya, ya jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Baik untuk selanjutnya masih di layanan, eh, di layanan pesan singkat ada pertanyaan dari Wawan yang berada di Bangka Belitung. Ya Ustaz, eh, di dalam hadis disebutkan bahwa sedekat-dekatnya hamba itu adalah ketika sujud maka disarankan untuk eh, ber, banyak berdoa ketika sujud. Nah, yang ingin saya kan e, ketika kita e, ruku apakah juga diperbolehkan kita untuk berdoa karena ruku pun tidak diperbolehkan hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala tentunya kita berusaha untuk melakukan sebagaimana yang Rasulullah anjurkan Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak berdoa di waktu sujud. Dan Rasulullah tidak pernah kita mendengar menganjurkan berdoa di waktu ruku. Ya, sementara masalah ibadah itu menunggu perintah. Ada perintah kita lakukan. Kalau tidak ada perintah ya jangan dilakukan. Ya, sementara Rasulullah tidak memerintahkan kita, tidak pula menganjurkan kita berdoa di waktu ruku. Maka pada waktu itu kita fokuskan ya doa kita di waktu sujud saja karena itu yang Rasulullah SAW perintahkan kita. Ya Rasulullah anjurkan kita untuk memperbanyak berdoa di waktu sujud. Maka cukupkan kita dengan perintah Rasul itu lebih utama. Ya Allah. Nah. ya, baik, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. Uh, selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon silakan ya di 0218236543. Halo. Silahkan ya di termin terakhir ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Halo. Ya dari Pak Yulistianto di Jakarta Pak Ustaz. Ya silahkan ya. Pak Yulistianto. Saya mau tanya, kan perintahnya pada saat kita sholat di disunat apa diperintahkan untuk pada saat sujud itu untuk banyak berdoa. Hmm. Kemudian yang saya tahu sebelum kita berdoa kita harus salawat kepada Nabi. Hmm. Yang pertanyaan saya apakah pada saat kita berdoa pada saat sujud itu kita harus salawat kepada Nabi dulu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan lafaz tentang anjuran berselawat ketika berdoa itu umum, Pak. Tidak terbatas pada di luar solat, ya. Rasulullah SAW sabda, "Kullu du'ain." Setiap doa itu kata Rasulullah mahjubun terhalang hatta yusalla 'ala Nabi SAW sampai berselawat kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan kullu. Setiap doa. Ya, setiap doa itu terhalang sampai diucapkan salawat kepada Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah melihat ada orang sedang sholat, berdoa dalam sholatnya. Ya, Rasulullah mendengar orang yang berdoa dalam sholatnya tanpa bersalawat dan tanpa memuji Allah. Maka Rasulullah bersabda, ajilah ada orang ini tergesa-gesa. Lalu kemudian Rasulullah memanggil dia, lalu Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau berdoa, pujilah Allah dan bersalawatlah untuk Nabi shallallahu Alaihi Wasallam lalu silahkan kamu berdoa dengan apa yang kamu suka maka dari itu ya di dalam sholat pun ketika kita sujud kita mau berdoa tetap ya kita dianjurkan untuk bersalawat karena hadis ini umum hadis ini umum ya untuk mencakup dalam doa dalam sholat maupun di luar sholat ya Allah wa'ala. nah Ya, nah, jazakallahu Demikian untuk Bapak Yus, uh, eh, Yulistianto yang berada di Jakarta. Selanjutnya masih di belakang Pak Yulistianto yang ingin bertanya langsung kembali, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, belum terkoneksi. Baik, uh, ya sudah tersambung. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan Pak volume Radio atau TV-nya, Pak? Ya, sudah? Ya, sudah. Dengan siapa di mana, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya. Eh, kami mohon maaf ya Bapak, eh, sepertinya Bapak sudah masuk namun tidak dapat menyimak mungkin kami mohon maaf sekali. Baik, selanjutnya sambil menunggu ya satu pertanyaan kembali di layanan pesan singkat Ya, ada pertanyaan dari Narmo yang berada di Jakarta. Ya, Ustadz, eh, bagaimanakah hukum eh, profesi sebagai sutradara dunia akting dan, dan tarik suara? Dunia akting atau dunia hal seperti itu, <clears throat> ya, pastilah itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada artinya membuat sebuah skenario lalu kemudian membuat nih orang tersebut melakukan perbuatan ini dan itu semua dengan skenario dan ini dalam Islam disebut dengan berdusta namun dusta dengan perbuatan ya maka makanya perbuatan-perbuatan seperti ini yang lebih baik adalah kita jauhi kita lah asalnya menggunakan apa membuat kajian-kajian ya atau misalnya hal-hal yang sifat-sifatnya pengajaran kepada umat tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudian membuat apa namanya adegan-adegan atau acting-acting yang diada-adakan, yang dibuat-buat, maka ini masuk di dalam perbuatan berdusta namanya, membuat-buat sesuatu, ya. Walaupun sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bolehnya kita ya uh, uh, apa namanya berakting dengan sebuah perbuatan akting yang sifatnya adalah untuk mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya kita uh, apa namanya mempraktekkan bagaimana makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mempraktekkan wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mempraktekkan tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sifatnya butuh pada praktek sehingga orang bisa melihat ya dengan mata kepala bahwa begitulah tata cara yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudian membuat cerita-cerita yang sifatnya fiktif, ya, yang tidak ada kenyataannya, maka pertama ini adalah perbuatan yang tidak benar, karena itu termasuk dusta. Yang kedua, pekerjaan bercerita itu sendiri adalah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Yakus tidak boleh bercerita, berkisah kecuali tiga orang yang pertama sultan penguasa atau yang kedua wakilnya atau yang ketiga orang yang sombong ya maksudnya ini celaan ya oleh karena itulah para sahabat dahulu melarang seseorang e, berprofesi sebagai orang yang tukang cerita maka dari itu perkara seperti ini lebih baik kita tinggalkan saja insya Allah masih banyak ya e, usaha-usaha yang Allah halalkan untuk kita Asal kita ada kemauan dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Ya, maka kita berusaha mungkin misalnya bikin sebuah acara atau apa namanya sesuatu yang sifatnya pengajaran ya, terhadap manusia tentang perkara-perkara yang bermanfaat atau misalnya membuat uh, sejenis apa dokumenter ya film-film dokumenter seperti itu maka tidak mengapa yang menceritakan tentang misalnya dokumenter tentang apa ya perkara-perkara yang sifatnya bermanfaat, pengetahuan-pengetahuan yang itu memberikan edukasi kepada kaum muslimin. Allah alam saya kira cukup mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Ya subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.